Rahim wal maqalatu ats-tsaminata asyarat. Utai makalah kang kaping 18 iku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Dawe kanji Nabi inna fi jam'il mali khamsata asya'a. Inna mali sak temene ing kala donya khomsata asya ana 5 pira-pira perkara. Ati saing pira-pira sifat al-mazmum kang den wada utawa kang ada lima bagi orang yang mengumpulkan harta. Siji al anak iku repot. Adi nah, manane anak repot. Ayu dilata tegese dadi ino. Wa husul al masyaqqati lan hasile kerepotan. Fi ihi ing dalam ngumpul donya. Wa syughla lan dadi sibuk sibuk tersibukkan ang zikrillah Allah taala bi islahi kelawan namen noto donya. Ail mali tegese noto donya. Wal khaufa lan sibuk wedi min salibihi saking wong sing iso mbredel dunyane. Ay akhidihi tegese ngalap dunyane bil kohri lan muksa bil ikhtilasi ta kelan nyolong. Wasarikihi lan jaga takut mergo kuwatir sangka sing nyolong dunya. Akhidihi tegese sing ngalap mal khufyatan kelan samar. Khufya e khufya sami. Wahtima lasmil bakhili lan nanggung nama medit li nafsi maring awak dhewe wong. Di wong ngumpul dunia terus gak tau sedekah kudu siap dicap napa medit. Wa kota solihina lan kudu siap pisah mbek wong soleh-soleh min ajlihi krono arah nyo. eh, min ajli khidmatil mali terus sanging arah ngidmai donya. Wa fi tafrikihi eh inna fi tafrikihi lan saat temne ing dalem bagi-bagi donya. Ail mali tegese bagi donya bi ijrohi kelan nglakokno mal dilakukan ala sabilil khairi ngatasi dalan keapian. Ai wa inna fi tafriqi khumsata asya'a no lima pira-pira perkara minas sifati sing pira-pira sifat al mahmudati kang den puji. Siji rohatan nafsi iku tenangi jiwa, ail badani tiksi tengane badan. Minta abi tolabi sangking repotin golek donya ilmani tiksi golek dunia. Wong nak ngumpulo donya kemudian niate dibagi ning keapian niku ripe tenang wal faragh apa fokus li zikrillah krana ya Allah ayat tabattula tegese fokus tabattul manane ing kita ing kita fokus ila zikrillah maring eling Allah taala kados tengene Quran wa tabattal ilaihi mana manane fokus eling Allah wal ing kita ilan terputus sangka liyane Allah min hifdihi terputus sangka amen ngurusi dunya jadi dia fokus eling Allah dia terputus hubungan ambek dunya maksudnya terputus ora kakean mikir dunya wal amnalan aman ay adamal khaufi tegese ora wedi min salibi sange wong sing bredel dunyane wasari kilan sing nyolong dunyane wawa tesari ku wal akhidu sing alap min makhruzin saking barang sing dijogo bi khafidin kelan pengrekso sing rekso au bi makan untuk ing dalam tempat bila syubhatin kan tanpa syubhat kelan tanpa status syubhat syubhat itu dunya sing remang-remang ya Aktiswa basmil kailan untuk nama mulya utawa lomo li nafsi maring awake wong. Wa musahabatus sholihin lan oh, ngancani wong saleh li firaqi krana misah dunya. Dimaksude wong nak bagi-bagi dunya iku untuk status lomo berstatus gampang ngancani wong soleh li firaqi krana dene terikat mbek dunya. Maksudnya firaq iku donya kancanan wong soleh Kala dawuh sapa ba'dul fusaha sebagiane wong sing ahli sastra. Duka ya, judur rajuli utawi lomane wong lanang. Iku yuhab bibu. Iku iso nyenengno apa lomane wong lanang hu ing rajulila adati maring musuh-musuhe rajul. Dadi wong musuhe akeh lah nak lomo, bahkan nglomani musuhe mesti dadekno disenengi. Wabuhluhu utawi medite rajul. Wabuhluhu te medite rajul yubuhiduhu iku sang gedhe apa buhluhu hu ing rajul. Auladi maring anak anak rojul. jadi wong nak medit anaknya apa gedeng. Neng tanggane sampai orang tua nih Gak servis, akhirnya luwih seneng apa? tanggane. Nyilah sepeda motor wae bapak ora oleh, malah akhire nyilah kancane. Akhire ora utang jasa bapak bapake, utang jasa mbek wong tuane. Kalau nanti cerita elek banget, ora terima elek elek banget. Ada orang soleh, menolak ya rada goblok, ya, mestinya ya goblok. Wong soleh itu saking fanatik anak, didik anak ora numpak sepeda motor, ora nyetel TV. Sehingga cerita wong soleh itu tuwek sepuh-sepuh memati ini suan kulo, mbek nangis. Anak itu hilang atau tentangeran mending di pokok irang. Gara-gara itu pertama cai ku iso numpak sepeda motor yo ya disilai kanjani, roh rasane ndelok TV yo disilai tanggane. Akhirnya nyuwun sewu tonggo iki lala rapati sholat, rapati sholat ngejak anak yang sholat ini merantau di Jakarta. Akhirnya lam yusoli, ah, katut rasolat. Aku nangis. Nangis itu siji nangisi anak, eh nomor loro si tobat. Tobat getun Kulo riyen mbek Nur Salim gugus rapati cocok. Perkara Perkarane nampi anak kok longgar, Nampi jenengan ya rapati cocok bi anak longgar. saya Saiki niku kula anak. Jadi ini niku tobat jalur sepura wis ah, kadung ra di sepura anak wis kliwat ta. Mereka terus tak omongi, bapak kulo kula niku luweh di perhitungan timbang jenengan. Jadi tadi Ya bener anak rapati oleh delok TV ku ape tapi problemnya ketika kamu terlalu melarang, iki marsale bocah. Bocah ketika terlalu dilarang oh, ndelok ning tonggo, Ya nek ndelok ning tonggo tok ora masalah, tapi ngerasa utang jasane. Sing dadi masalah kan ngerasa utang. Lah ketika ngerasa utang jasa, artinya kan keinginan tonggo iki luwih dituruti tinimbang bapake. Ya nek tanggane soleh nek ora. Utawa nak terus nyimpul ngene, ternyata kelakuane wong salat sing ra salat apa sing ra salat apa ora. <laughs> sing ra salat iku lomo. Sing salat medhe. Nak nganti kesimpulane ngono piye? Oh parah kan, ternyata perilaku wong rasolat luweh ape apik timbang sing salat. Fa inna hadal musolli sing solat iki bakhil sing rasolat. salat. Lho, mlane ana ana kiai medhit ku kiai aneh. Pemne wis medhit narjet nak pengajian juk bayaran aneh meneh malah wis super aneh iku malah. Mareni ngono teku teku niku mareni. Mesti nak solah iku sing menisan, yo ya solah yo ya lomo, minimal iku ikhlas. Nak ra iso ikhlas. jadi fair. Wong liya ya rambu Arab Arab, kowe ora kena diarep Arab wong fakir paham ya, tapi ikhlas. Niku yang paling saya khawatirkan. Ya. Makanya kemarin pas acara 100 harinya Mbah Mun, kula bela Mbah Mun niku mati-matian termasuk yang saya bela adalah Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk mbek wong fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa sampai wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nak wong fasik hanya punya utang jasa ambek wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu konjone fasek disangoni, ketemu konjone fasek ditraktir, pas ketemu wong soleh disinisi. Akhirnya wong soleh dendam, ambil wong fasek tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu. Rasul akli badal iman billah at-tawaddud ilan nas ul ma'ruf ila kulli barin wafa jirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku sim patik dan berbuat baik kepada siapa saja ila kulibarin baik pada orang baik maupun orang fajir orang lajuk Logikanya tadi misalnya Zaid itu fajir, ketemu tambahan fajir di traktir, di keimangan, ketemu soleh di sini sih. Dia nggak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya bu buruk. Sementara sama orang fasik dia tertarik karena kenangannya bah baik. Kayak apa buruknya kita kalau ngandap semua? Mengenai sarok wong soleh soleh itu ya apian kabeh. Bapak mbok sapa ya gak apik. Mbah Mun gak apik. Kita tahu dulu Gus Dur mbok sapa ya sewante ya. Karena tadi ada filosofinya, seperti itu itu ada ilmunya. Tapi ya ana wong sing ilmune iku mok tuke Wong apik, wong elek dikan apiki, kurang penggawean ya wis ilmune lagi dok kono ya apik wae, pancen ngajine lagi dok kono. Kapan-kapan diulang meneh. <laughs> Ditambahi ilmu ya <laughs> paham, tapi mau cerita kira usah tersinggung. Mergo ilmu ya dok kono. Lah ya iku tak naikno kelas, maksudnya iku nangis nangis anak hilang mergo lam yusolli walam yasum. Kedua yang ngerasa dosa mbek bapak, terutama mbek bapak karena dia orang sepuh. Ya Nur Salim anak tujuh. Saya itu masih ingat betul. Zaman rungusum wong di TV niku kiai pertama di TV nak sarang Mbah Mun nak narukan bapak. Mbah Mun nak TV ya ora isin, kadang lawange dibuka. Tamu ya ora nak Mbah Mun ning TV. Pas iku kiai delok TV ku cek, Mbah Mun santai. Oh, itu buka delok TV. Dulu ya kiai do iskal cuma wong alim biasa lah durawani kan biasa kan sing melanggar wong alim kan durawani. Ya gerbang ya akhirnya ini gerbang. Biasa long soleh kan tukang gerbang biasa. Nih. Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Iki bocah, bocah itu ya selawase bocah. Ketika dikekang dulu TV ini wong tua ini malah dulu neng tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbak tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Hari koncone itu wayai umur kerja kerja katut. Karena di rumahnya dia kau rokok. ratau tiga dua menit sebelah ikon ngaji. <laughs> Emang eh, servisnya kurang kok. Perintah ba? Banyak. Wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Iki kan kon ngaji terus tanpa gaji. Lan kula ambil anakku semua yang pun. lo anak kula kula terus digugah biasa nganti saat Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga sido kiri itu dulu eskal. Zaman Bihaji Alit Hasan itu angger beda juga. Kalau kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya eskal istri saya, tapi tak terang. No. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku ra gugat terus jaluk mbak-mbak kangkang sakit mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan adatnya kan nggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan itu kok sih, bakas kok sih. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Nah, kedua kalau kita baru bicara etika. Nah, iso jaluk pas tangi. <laughs> Masalah lagi bocah. Lah nak nuruti etika yo jodoh aku yo pas aku seneng pas apian. <laughs> Akhirnya bujuku nurut karena bujuku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede ge mari mbak, anggere gede-gede ge isin mbak mari nopo. Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasanya wong tua. Bahkan saya sudah gede mikir bapak wabek tenang turu tak gawe gak tersinggung. Lho kula biasa 10 menit turu di anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula, kula nabi dugi lunga biar jam mlaku-mlaku ya tak turu. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji anakku nggak melaku melaku rata turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dijak melaku melaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji ku problem. Akhirnya roh rohin gue problem jadi. Oh bapak demi keriting nggak Mustafa itu demi jenggot ya kan itu. Kan panjang. Akhirnya roh rai-rai ini rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap melaku-melaku, nggak wes pas melaku-melaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor satu. Keriting nomor loro. <laughs> Ya kan. Keritingnya ya maklumi nak waras. Umpamanya kurang anaknya kan. <laughs> Macanya saya itu dugaan saya, kenapa Rasulullah ketika beliau sujud, Hasan Husain ini menganggap Rasulullah di jaran-jaranan. coro Jawa di apa? Terus Rasulullah ditumpah Ibe Hasan, si masyur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain, tapi sing riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahad fihi seun atau ahad fin nabi seun. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat beling ya penting. Akhirnya orang sing nggak, ya ruhen ruhen itu dangak. Mereka sujudnya agak wajar, apa? Kan Nabi kan tentu istiqomah. Biasanya orang menit ya rong menit, biasanya sak menit. Ini kok sampai lima menit semua. Akhirnya sahabat kan sing nggak terima, udah nggak. Iya ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Dua nggak. lihat ono Hasan. Oh iki toh perkara deh. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayatin. E. Cara dekne nerangin ceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Ya. Mereka tetap akeh ganjaran. Iki ya, ora usah salat dangak-dangak ngono iku ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Ya. Akhirnya Nabi ngendikan tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus ya alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai kiai nyara saiki. tak cilik nomor tok ora usah ngebucut <laughs> biasanya. Itu nah ono caca cilik tengok jadi karena khotibnya tersinggung, orang di rumah Ono. Dia momen jadi khotib kan iki ngono kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotib. Dulu pernah beberapa masjid itu kayak pengumuman anak kecil kan. saya sing lawan kula tanah tidak Ben dolanan masjid. Karena negeri malah gue sebenarnya bingung. Ngerame ya Ya gak gue khutbah, barat. Gak penting syarat bukan. Ya, secara aku ini serah penting, penting. gue lo cuma tenor atau meneliti ngono. Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu, ya, ilmu itu mukaddam alal adam. Ilmu itu harus didahulukan alal adam. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi nah ilmu fardu ain pasti menang ilmu. Jadi ya mau tadi misalnya, akhirnya anak kulo gak biasa gugah kulo nganti saya gak biasa. Sehingga terutama sing alit nak sing gede isin Karena tadi bujuk lah tak omongi ngono, kena ape tadi kepentingan harus gugah saya ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jel jelas. mbak dalam saya aja berani gugah saya karena tak atur mbak dalam saya yang bagian ibu tak kayak kaidah kali ibu gerah saya di rumah gugah totok omah. Jika supir kula ya wani. Karena itu kaidah. Jangan sampai misalnya ibu gerah jam setengah dua karena etika nunggu Gus Ungu misalnya. Oh, itu kan parah terus akhirnya sampai su subuh. Jadi ilmu itu harus mukodam apa? Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang saya beberapa kali setengah dua ditotok Mbak Dalam atau Kang Dalam Gus ibu gerah ini saya bangun langsung bawa ke rumah sakit atau gimana. Etika itu badal ilmu. Jadi ketentuan ilmu itu nomor satu. Eh, iya, gue ya cukup anak iki kok delok TV itu rasa etika sebenarnya. Tapi mesti mbok pikir gak gak delok ning omah tapi delok ning tong. Nggo. Apik diganggu wong tuane pek ganggu tanggane. Lho ganggu tonggo misalnya, tapi tanggane seneng. Misalnya wong ibu-ibu pengen delok angling darmu, anak delok teletabis, ya kan ora sambung. Tetep ganggu. Ibu-ibu di selera enggak misalnya. Misalnya kepen delok sinetron, anak delok teletabis misalnya. Ayo, Mustafa delok film ISIS <laughs> Iya kan jenenge wong kan selerane beda-beda. Nek rogen delok bolot misalnya kan. Aku wong aku es kiai, celok wong alim. Misalnya aku TV nganti saiki ya mak lampir. Mergo ora mikir, aku pokoke seneng delok TV ora mikir. Bojoku ya eskal. Nah, cewek itu kan seneng delok film wong ayu-ayu, mergo delok penampilan iso. Nah, aku seneng delok mak lampir, angin termo, sing lucu-lucu, sing lucu sing mokal. Dadi karwan rata pikir ngono. Mergo aku tahu dikelui kiai, kiai delok sinetron, ono pemeran sebagai ustad. Terus ustad iku fatwa nih TV dipikir ndak tenan fatwa iku. Lah sinetron kok mbok pikir. <laughs> sing merano ustad iku. Ya sing merano ustad kan kadang fatwa gitu. Lah kiai iki delok tersiksa mbek fatwa ustad iku. Tadi kan ulun tersiksa Gus mbek fatwa ustad sini TV. Ustad sobo, <laughs> Pemeran ustad tersiksa. Lah nama Lampir kan gak mungkin gak mikir fatwane Mak Lampir. <laughs> Tapi setan wis stroke. Kau ini ngekek was-was aku dia tak tinggal delok mak lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ya ngerti. Tak tinggal lah, mangkel ya. Pemenang setan yang gambar itu lebih ngeri. Jadi setan jangan kurang ajar dan Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk kau Mustafa kau Abel, sengaji nih gini kau. bicara zaman akhir sengalim, tak sebut ngalim. Jadi misalnya kayak sholat itu kadang setan ngeridung ini, kue sholat ya mesti ditompok pengiran. Terus kita kadang menyesali masa lalu, menyesali masa lalu, sholatku, posoku ra mesti ditompok pengiran. Niku setan, ngeridung niku setan. Kue kudu buat lawan, ditompo ora ditompo itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ratau sholat, ratau tahu sujud. Wes ora ditompo lah. Lalu malah tak lawan kadang setanan, beneran ora ditompo pek woi ngono salat Mungkin atau sholat, pek-pek sholat gua. Karena setan mau kepingin supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa? Lu tahu soleh kok getun. Tuh kali kok ngene lho contohnya fisik. Aku ngurumat cahayatim secara ikhlas. Mulai cilik bareng gede kuliah jadi wong lali aku. Bareng lali aku terus aku getun rumah rumah iku ternyata gak bales jasa. Lu kamu ngrumat dia secara ikhlas itu sudah ana anak wakafilul yatim ini fil dan Kok malah kowe saiki jadi murahan arab arab dibales jasa hanya karena tamak kamu, anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cek goblok. oke. Ikhlas kamu itu ini suwargo, tamak kamu itu setan. Kancanan ini seringnya ngono, kancanan pondok ikhlas melarat ikhlas bareng kancanan sugih hutang rau oleh. Udah asal disik kancaku, aku saya medit medit be aku. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi setan itu kepengen batal no ikhlas di masa lalu. Makanya di ikhya itu setan itu saking kurang ajar. Ikhlas yang kliwat itu udah adik. Nah, zaman gue goblok kan mesti ikhlas loh. Nah, cara bangun ke guyonane santri mbek kiai ikhlas santri. Mereka santri ku nyucup kiai semua ikhlas. Bareng dadi kiai pikir-pikir ini rival ini orang kan. <laughs> Dise asal kiai dicucup zaman santri ya to, Bareng sudah kiai, kiri fal, kira pati alim gitu. Ikhlas dia ya. Kelakuan melapik ini kan, gampang wong pangel temen orang. Ayo kelakuan apa endi zaman mondok biasa iki. neng bab iku lho. Ah ya, ah, boleh kisi ngomong iki loh. Apa zaman mondok. Wis kiai mikir kan. Mau nasroki politik, Mustafa wah menarik cara dia. Jadi nah kalau ada setan seperti itu tinggalnya lo malam per. Lo kalau lah sering diridu setan. Sampai kadang kalo sange ekstrim, mana ya. ada kewetan sih ngandani. Umpama Jibril ngandani aku, nah aku ahli rokok. iku tetap aku sujud be pangeran. mereka kelazimane kawula iku ya sujud be pangeran titik. Meskipun Jibril orang ngalah ngabari ngono, gue ora ya. Cuma gue ngelawan setan harus pakai nama besar. Ya. Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat itu udah makanya disebut di yuwaswisu visu visu durinas. Maka ada ulama yang sampai cara ngedikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Kul a'udzu birabbil falak hanya dengan sifat satu, birabbil falak. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birabbil falak. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita tiga sifatnya. Kulauzu birobinas, malikinas, nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas itu betapa seriusnya waswas sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Jika aku ini misalnya ngaji baik Ruhin Mustafa baik kabeh. Tak wangi ngaji ini, ya perlakuane ini, ini, wah iku setan malah kita tak senangi terus Mustafa Bar. Senajan tahu yang ngerti arah prospek. Yo ini nganti sok beno ya, arah prospek. <laughs> Kok saya saiki nganti sok beno ora. malah malah bayanganku nganti ini akhirat ya, ngel-ngel aku ya yakin. <laughs> Wah aku bayangno rai-rai ini, ini, nganti ini akhirat tuh yo. Karena <laughs> aku mlebu warga langsung mbek pangeran disalah ya, ya, mentalamu ya, Terus prospeknya ning di jajal ngajaran. Tapi piye-piye perintahnya pangeran, iki umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi. perintah pangeran rumat hak umatnya Nabi. Aku gak oleh gutun nang ngurmati ngurmat umat Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah, itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi? Mana kula wis happy, eh. mulang ning dindi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai kiai. Setengah wong bingung, wong bingung wis tak ulangi kabeh. <laughs> Piye-piye statusnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah di satu forum ulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mbek ngetes barang macam-macam ngono niate ya ora roh. Ya iya toh misalnya alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Oh, Mbah Mun sange senenge kula, kula nu sering kan mulang teng alumni. Mbah Mun teng dalem tak takon cah dalem. Mbah Mun eh apa? Delok Gus teng video. <laughs> Eh aku ya aku ya. wah repot deh. Ya. <laughs> aku ya pede wae. Mergo aku ngene pikiran, aku ra pede tambah keliru tambah repot. <laughs> Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. diri diridu setan, buat rewangi ngono, caya temu e cilike rumah saya ki suge yo ya lali gue Iku riduane kose. Mestinya buat jawab, itu kenangan terbaik saya tahu no perintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon rumah cah yatim. Lah di arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi rumah cah yatim nuruti perintah Rasulullah, toma iku perintah ya, setan. Berarti setan harus kamu lawan. Iku min syaril waswasil khonna. Jadi sudah. Malah cara aku beneran, cara aku jadi wali. Menawa wali menawa. Pokoke cara aku pikiran wali lah ben berapati dihasuti wong. Cara aku nganggo pikirane wali, ngrumat Mustofa Ruhin dadi sugih lali aku, aku malah seneng. Ben ganjaranku utuh. Nak diwales dadak ka kalong. Nggih mboten cara aku nganggo pikirane wali. Senajan aku kurang mungkin Mustafa balesaku ya kurang mungkin. Umpama umpama. Umpama ya. Ujuk-ujuk Mustafa suka di Ferrari. Oh. <laughs> ya mohal mestinya, tapi iki umpama. Terus mending ngene, wah Gus, kalau mau blok jenengan pinter larat jenengan suka Mumpun Ferrari iki tek. Mosok wong jenggoten numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah. Mustafa maksudnya sing tak gojok Mustafa. Orang wong jenggoten liyane orang Mustafa. Tetap aku cara nganggo pikiran wali gak seneng. Gak senengku kuatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini. Tidak Mustafa atau lali numpak Ferrari ngwalor ngidul lali aku kan malah apik. Malah apik perkaraannya aku ora Cuma aku ya donga muga-muga gelem ngaji meneh. Kok saiki malah pemalang <laughs> ngegang ning mall numpak ferrari <laughs> Senajan itu mokal ke bayangno ora mokal. Wonge jegoten khusuk ngene terus ngono mokal gak? Tapi tetap mungkin dong pangeran. <laughs> Tapi nek iso yo ojo. Mus kusuk ngene kok. Ojo Mas. Lho kan gelem tak dongakno, dongaku. Dongaku mandi, yakin mandi. Pokoknya aku dongo sing aneh-aneh aku mandi mesti. Gelem ora, ora gelem tak dongakno saiki. Masa sampeyan akeh ngamini gak mandi. Lha iku pangeran nganti ata bisifatin salasin untuk melawan waswas Allah itu menyebut tiga sifatnya apa birob binas malikin nas ilahin nas terus lagi min syarril lu kalau ambek bojo nggih ngoten nak ambek kecewa ambek bojo ambek anak ta ambek tangga mesti ya diridu ngoten tapi anggar kula balekno niki bojo kula jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf berarti ngapi ibu bojo perintah jenengan kadang ngamuk muring-muring perintah setan mereka ujung-ujungnya nuruti harga takdir. Tapi muamalah bil ma'ruf perintah jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintah nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu yang ngono. Mulang ini iki prospeke opo? Nuruti nafsu. Tapi kan kiai terus wis bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Tapi nak nuruti perintah pangeran. Allah nyifati Rasul sapa Rasul yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab. Sifat khasi Rasul mulang Quran. Nah kita itu ulama warosatul ambiya kase hubungan nak kue warosatul ambiya kase kiai be umat hubungannya mu mulang yatlu alaihim tiga wali yuallimuhumul kita wal hikmah. Lalu ulama be umatnya kok hubungannya di manajemen. Umat sak menaki tak wajib nusiaroh selisih biro, misalnya. Ini kura hubungannya ulama be umat, paham ya? Gue pedagang. Tapi orang sengono ya oleh ben selingan lah. Nah, kapan-kapan gelem tak jauh. Tapi kalau suwon, nah, pokoknya was-was harus dilawan. Ya, was-was itu harus termasuk wedi suul khotimah itu tuh lawan. Tak rewangi sholat ini, tak rewangi ibadah ini, jubli aku kok nang suul. Aku tuh lawan. Wes suul khotimah lah, sementara kamu tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan suul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawaduk, gak apa-apa. Itu berarti songko malah malaikat. Karena ketakutan suul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawaduk. Mesti tambah tawaduk, aku soleh lah. Yus. Ya, orang mesti husnul khotimah. Akhirnya tawaduk be wong liya. Itu bagus. Karena efeknya bagus. Paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap suul Wah itu setan setan amoh yakin sih. Kudu buat lawan. Wes aku suul malah tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tahu ning donya sujud, tahu ning donya maca tasbih, tau maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tau sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane, dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud ngono. Dadi terang napa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ini kan wis gua blok gedeng. Wong gunane apa ke sujud nak akhirnya suul Uang kok ora gunane. Sujud itu tegale ngene, gunane apa aku mangan nak terus ngising lesuneh. Kok <laughs> kara takok ngono? Bodoh-bodoh akhirnya lesuneh lho. Terus ki ape mangan, moh aku mangan kenapa sok ben yo ya lesuneh. Gendeng to ora? Gak gendeng ora? Ya bodoh, wong tahu sujud kok getun suwe tanamu. Ya dong ya. Awas entuk kancanan setan. Aku pegatan suwi kok ejek akrab. <laughs> Oh, aku sepegatan suwin. Aku cek akrab gitu. Aku cek kenal Mas, Mbak setan. Setan itu seneng godong khusuk loh Mas. Mas kok rugen dapat godok. Sekak menarik cara setan itu. Kan harus nyerempet-nyerempet salah tadi. Wong khusuk tambah semangat. gudong khusuk raka hasil setan malah sekomen. cari referensinya. Jadi kan aku pernah digoda setan, mas. Kau tuh beling kau Kok setan sing goda, setan tika, Mergo gak perlu naik kalau tapi nak kowe khusuk, setan itu belajar meneh. Referensi ini diwajib.